هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد jamaah sekalian Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Walillahil Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Pada hari ini kita telah memasuki hari kemenangan, hari kebahagiaan, hari setelah kita menjalankan ibadah-ibadah amalan soleh yang mana beribadah pada hari tersebut Allah sangat mencintainya dan mengalahkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin a'malu salih fihi fiha ahabbu ila Allah min adil ayyamil asr." Kila, "Ya Rasulullah, wala jihadu fi sabilillah." Qala, "Wala jihadu fi sabilillah." illa kharaja rajulun min mali wa nafsihi fala yarji bidzalika min syai Rawal Bukhari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak ada dari hari-hari yang beramal saleh di dalamnya lebih Allah Subhanahu wa taala cintai dari sepuluh pertama bulan hijjah. Kemudian Nabi SAW ditanya, Ya Rasulullah, walaupun berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka Nabi SAW menjawab, walaupun jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kecuali orang tersebut keluar dengan hartanya dan jiwanya, kemudian tidak ada sedikit pun yang kembali apakah dirinya dan hartanya tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya mamin a'malus tidak ada dari hari-hari beramal saleh pada sepuluh pertama bulan Dhul Hijjah lebih Allah Subhanahu wa taala cintai berupa salat puasa bersedekah berbuat baik amar ma'ruf nahi mungkar, semua amalan soleh yang kita lakukan di sepuluh pertama bulan Dhul Hijjah itu dilipat gandakan. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala sangat mencintai hamba tersebut ketika dia mengerjakan amalan soleh di sepuluh pertama bulan Dhul Hijjah, mengalangkan keutamaan beramal soleh di sepuluh terakhir bulan Ramadan. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Yomul Arafah wa yaumun nahar wa ayyamus tasrik idunal muslimun wa iya ayyamul akil wasar hari Arafah kata Nabi SAW hari Arafah dan hari Idul Adha yaitu hari nahar hari kurban dan hari-hari tasrik adalah hari raya kami, hari raya kaum muslimin dan dia adalah hari makan dan minum. Karena di dalam sepuluh pertama bulan Dhul Hijjah ada hari Arafah dan ada hari Yomun Nahar yang kita pada hari ini melakukan sholat Idul Adha. Sehingga kita pun berhari raya pada hari ini menampakkan kesenangan kepada ya pada hari ini kita menampakkan kesenangan karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan dan berikan keutamaan pada hari-hari sebelumnya. Maka pada hari ini kita bergembira. Menampakkan kegembiraan kita. Karena kita berada pada hari raya. Yang sangat Allah subhanahu wa ta'ala agungkan dan cintai. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yaumun nahar." Ya, "Inna ahyami a'lamu indallah yaumun nahar wa yaumul wa yaumul khar Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala dari hari nahar yaitu hari kurban hari raya Idul Adha dan hari Qahar ya hari setelahnya yaitu hari 11 tanggal 11 Dzulhijjah Ini adalah hari yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita disyariatkan bergembira sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul bi fadlillah wa bi rahmati" Qul bi fadlillah wa bi rahmati falyafrah wa khairu mimma yajma'un. Katakanlah dengan keutamaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka bergembiralah kalian Ya, dan itu lebih baik dari apa-apa yang kalian kumpulkan. Ayat ini menganjurkan untuk kita bergembira pada hari raya ini. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Syarafatul Bari. Beliau mengatakan, Izharus surur min ayyadi min syahairil Islam. Menampakkan Kegembiraan di hari raya, hari raya. Itu di raya Idul Fitri dan di hari raya sekarang ini. Idul Adha. Itu termasuk dari syiar-syiar Islam. Dan ayamut tasri kata Al-Hasan Al-Basri rahimallahu taala ayamul ayamul taham wa dzikir. Hari-hari makan dan hari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jamaah sekalian, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara ibadah yang sangat agung di hari ini adalah berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah hukumnya wajib bagi setiap kaum muslimin yang memiliki kemampuan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fala taqrabanna musallana." Bagi orang yang memiliki kemampuan, Kemudian dia tidak berkurban, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka janganlah dia mendekati tempat sholat kami, yaitu tempat sholat id kami. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang orang-orang yang memiliki kemampuan untuk mendekati ya tempat musalla, yaitu tempat yang dilaksanakannya sholat id, karena mereka tidak mengerjakan syariat atau perintah Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu berkurban karena dia memiliki kemampuan. Dalam keadaan dia memiliki kemampuan kemudian dia tidak mengerjakannya. Maka Nabi SAW melarang mendatangi sholat idul adha. Ini ancaman yang keras bagi mereka yang memiliki kemampuan. Kemudian dia tidak berkurban. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Fasalli li rabbika wanhar. Dan kalian Kalian dirikanlah salat karena Allah Subhanahu wa taala dan kalian tunaikanlah, kalian berkurbanlah karena Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita berkurban. Dan ini juga menunjukkan agungnya kurban tersebut karena digandengkan dengan salat. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin kata nabi kata Allah Subhanahu wa taala kul katakanlah Muhammad sesungguhnya salatku dan sembilan sembilanku yaitu kurban-kurbanku hidup dan matiku Ya, semua untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Kata kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dan saya adalah orang yang pertama kali ya menjadi seorang muslim yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua ayat ini menunjukkan wajibnya kita mengerjakan atau melaksanakan ibadah kurban dalam rangka untuk melaksanakan perintah Allah dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang memiliki kemampuan untuk berkurban. Karena kurban adalah mayat bau min ayamin nahar. Mayat mayat bau min al-ba'imatil an'am min ayamin nahar taqarruban Allah azza wa jalla. Kurban adalah apa yang disembeli dari binatang-binatang ternak yang disembeli pada hari-hari kurban. Ya, hari-hari nahar tanggal 10 sampai tanggal 13 Dhul Hijjah dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kurban. Ya. Tujuannya apa? Untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalamnya memiliki hikmah yang sangat besar yang pertama adalah menunjukkan bukti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah Muhammad, jika engkau mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ya, Katakanlah jika kalian mencinta Allah, maka ikutilah aku, ikutilah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang Nabi Alaihi Wasallam lakukan di 10 bulan Dhul Hijjah, ha? sampai tanggal Dhul, sampai tanggal 13 Dhul Hijjah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkurban, ya, Doha Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis muttafaqun alaih. Bikasfai, bikasfaini, amlaini, Nabi Alaihi Wasallam berkurban dengan dua ekor ya kambing yang besar yang berwarna hitam bercampur eh, berwarna putih bercampur hitam sedikit kemudian memiliki tanduk kemudian Nabi SAW menyembelinya menyebut nama Allah dan bertakbir ini yang dilakukan oleh Nabi SAW dan sebagai bentuk cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita buktikan dengan mengikuti syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti sunnah Nabi Sallam maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni akan mencintai kalian dan mengampuni dosa kalian karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha pengampun lagi Maha penyayang dan ini yang dibuktikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dia begitu lama Tidak diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika masa tuanya Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepadanya dengan anak ya yang beliau beri nama dengan Nabi dengan Ismail alaihissalam ketika beliau telah lahir dan masa-masa uh, lucunya berjalan bersama Nabi Ibrahim kemudian Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ibrahim dia bermimpi di malam Yomu Tarwiyah. Yang bertepatan sekarang ini adalah 8 Dhul Hijjah. Nabi SAW, apa Nabi Ibrahim bermimpi di malam harinya. Dia diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyembeli anaknya. Maka di pagi hari Nabi Ibrahim, dia ragu. Apakah ini wahyu dari Allah atau kembang-kembang tidur. Maka di malam harinya, ya yang bertepatan pada 9 Dhul Hijjah, Ya, bermimpi lagi diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembeli anaknya. Maka pada hari, pagi harinya dia pun mengetahuinya, maka pada hari itu diberi nama Yomul Arafah, bahwasanya ini betul-betul perintah Allah. Maka dia pun besoknya tanggal 10 Dhul Hijjah, Yomul Nahar, menyembeli anaknya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengganti dengan seekor domba yang sangat besar ini sebagai bentuk cinta Pembuktian cinta Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia pun dikenal dengan Khalilullah, kekasih Allah. Tidak ada di dunia ini Khalilullah kecuali dua. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim. Mereka adalah Khalilullah, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang Allah subhanahu wa ta'ala cintai. Kenapa? Karena dia buktikan cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan mengorbankan anaknya ya walaupun Allah Subhanahu wa taala menggantinya tapi setelah dia buktikan cintanya begitu cintanya dia kepada anaknya yang begitu lama ya dia tunggu-tunggu dan begitu cintanya dan tertanam pada dirinya rasa cinta kemudian ingin Allah mengujinya dan melihat apakah betul engkau ya kecintaanmu itu betul-betul jujur maka dia pun di, di apa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dengan ujian tersebut berhasillah Nabi Ibrahim AS. Maka pada hari ini, kita membuktikan juga kecintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala Untuk kita kurbankan, ya, hewan-hewan ternak kita, dengan mengeluarkan harta kita, sebagai bentuk cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala Dengan memilih binatang kurban yang paling bagus, yang paling banyak manfaatnya, yang paling gemuk dan paling mahal, untuk kita pun apa berikan dan nyatakan sebagai bentuk cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu hikmah yang sangat besar sehingga dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kita karena kita betul-betul menampakkan cinta itu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengorbankan harta kita, dengan menyembeli binatang ternak ya yang mungkin itu merasa berat bagi kita, tapi sebagai bentuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita memberikan kemampuan, maka kita pun berani untuk membeli, untuk menyatakan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hari ini kita buktikan. Ini yang pertama, hikmah disyariatkannya berkurban sebagai bentuk cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ya, sebagai atau ikmah disyaratkannya berkurban adalah untuk menampakkan pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala kepada syariat Islam yang kita yakini adalah agama yang benar yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita ya ayyuhalladzina amanu taqullaha Hakka tukati wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita senantiasa menjadi seorang muslim. Ya, dan kita tidak mati kecuali dalam keadaan muslim karena agama yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam inna dina indallahi Islam sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala yang benar dan diridhoi yang dicintai cuma agama Islam adapun selainnya adalah agama yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala berfirman ya wa man yu'azzim شعائر الله فإنه من تقوى القلوب Maka siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara syiar Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat agung pada hari ini adalah menyembeli binatang kurban. Setelah kita melaksanakan syiar Allah juga yang paling agung. Iaitu salat idul adha. Kemudian kita langsung menyembeli kurban-kurban kita. Dalam rangka mengagungkan syiar-syiar Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu adalah bentuk ketakuan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah hikmah yang kedua yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan bagi kita untuk kita berkurban agar kita mengagungkan Allah, agar kita mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga Sebagai bentuk ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang kita dengarkan tadi dalam ayat Wa man yu'azzim syairallah fa innahu min taqwal qulub. Maka siapa yang mengagungkan siar-siar Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah ketakwaan hati. Ya, itu adalah ketakwaan hati dan itulah yang Allah Subhanahu wa taala terima. Kata Allah Subhanahu wa taala, "La yanalallaha luhumuha wala dimahuha, walakinna yanalu minkum taqwa." Allah Subhanahu wa taala ya Allah daging-daging kurban kalian ya daging-daging kalian dan darah-darah yang kalian halirkan yaitu ya, binatang yang kalian sembelih itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali ketakwaan yang di antara kalian sehingga ketika kita berkurban maka bangunlah di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya ya dan mengikuti syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengikhlaskan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita betul-betul ingin mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala maka kita betul-betul melakukannya karena takwa kepada Allah Subhanahu wa taala lahir dari hati kita lahir dari ketakwaan hati kita. Kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Maka ini adalah hikmah yang kedua agar kita menjadi orang yang bertakwa. Karena itu adalah tujuan daripada Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budu." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di, ditegaskan lagi dalam surat Al-Baqarah, "Ya ayyuhan nasu, ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi ya walladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai manusia, kalian Beribadalah kepada Rob kalian. Ya, sebagaimana orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Inilah yang kita inginkan daripada ibadah tersebut agar kita mendapatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang senantiasa bertakwa dalam hatinya, merekalah yang disiapkan ya bertakwa dalam hatinya dan juga di dalam amalannya nampak dan yang tersembunyi. Maka merekalah orang-orang yang mendapatkan atau dipersiapkan baginya surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasarihu ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uhiddat lil muttaqin." Dan kalian bersegeralah menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang surga itu ya yang dipersiapkan. Surga itu seluas langit dan bumi yang dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, inilah janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang senantiasa bertakwa. Maka hikmah dari idul kurban ini <clears throat> disyariatkannya berkurban agar kita betul-betul mencapai ketakwaan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, hikmah yang sangat agung ya dari syariat kurban tersebut agar kita betul-betul mentaatkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam ayat yang telah kita bacakan dalam surat Al-Kausar, "Fasalli li rabbika wanhar." Maka salatlah untuk Rabbmu dan berkurbanlah untuk Rabbmu. Ini adalah tauhid yang sangat agung. Ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ini adalah ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita betul-betul berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak mau dikatakan sebagai orang yang saya mampu, tidak mau dikatakan sebagai orang yang ria atau sum'ah atau yang atau tidak mau dikatakan mengagungkan dirinya tidak semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dia berkurban untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga dikuatkan pada ayat juga yang telah kita bacakan. Ya, Qul inna salati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah ya Muhammad dan juga wahai kaum muslimin, sesungguhnya salatku sembelian-sembelianku, hidup dan matiku semua untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tauhid. Ya, pengambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di hari raya ini kita membuktikan bukti tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan kurban kita untuk Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan bismillah Allahu akbar dengan menyebut Allah Allah Maha Besar. Kita berikan kurban ini untuk Allah Subhanahu wa taala. La syarika lau tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan saya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang pertama kali berislam yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menyerahkan diri saya kepada Allah dan mentaati Allah Subhanahu wa taala itulah Islam adapun melakukan kesyirikan dan memberikan sembilan-sembilan kita kepada selain Allah ini adalah syirik akbar yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin selain di hari-hari kurban. Maka kau betul kalian cinta kepada Allah. Betul engkau taat kepada Allah. Betul engkau seorang muslim. Maka hari ini buktikan. Buktikanlah bahwa engkau betul-betul mencintai Allah. Berkurbanlah untuk Allah. Kenapa sebelumnya engkau berkorban kepada kuburan-kuburan? Kenapa sebelumnya engkau berkorban kepada gunung-gunung? Kenapa sebelumnya engkau berkorban kepada pohon-pohon? Kenapa sebelumnya engkau berkorban kepada laut-laut? Sekarang buktikan kalian berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala. Diberikan waktu empat hari pada hari ini tanggal 10 Dzulhijjah sampai 13 Dulhijjah, buktikan kurban kalian untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian sekutukan Allah Subhanahu wa taala karena itu adalah amalan yang sangat dibenci. Itu yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang memasukkan kalian ke dalam api neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yakfiru ayyushraka bi wa yakfiru maduna dari kalimah yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain dosa syirik bagi siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dan juga Allah Subhanahu wa taala menegaskan ya wa may yusyrik billah faqad arramallahu alil jannah wa mawahumun nar wa malidzalimin min ansar maka siapa yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala maka diharamkan baginya surga dan dimasukkan dia ke dalam neraka dan tidak ada seorang pun yang menolong dia yang memberikan syafaat kepada dia walaupun wali yang dia sembah walaupun nabi yang dia sembah walaupun malaikat yang dia sembah tidak akan mampu berikan syafaat kepada dia pada hari kiamat mengeluarkan dia dari api neraka dan masukkan dia ke dalam surga kalau dia mati membawa dosa syirik maka dia kekal dalam neraka dan tidak akan masuk ke dalam surga maka jamaah sekalian tinggalkan kesyirikan yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah, yaitu mendoakan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Maka ibadah itu kekhususan Allah yang tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah, termasuk kurban ini. Maka berkurbanlah untuk Allah Subhanahu wa taala. Datang dalam hadis Hadis Ali bin Abi Thalib kata Nabi SAW, laknallahu man dahaba li Allah melaknat bagi orang-orang yang menyembelih Allah melaknat bagi orang-orang yang menyembeli atau berkurban kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini ancaman yang sangat besar. Maka jemaah sekalian, perbaiki niat kalian, perbaiki tujuan kalian dan jika kalian pernah melakukan kesyirikan, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa besar tidak akan diampuni kecuali dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama nyawa masih ada di kandung badan, maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu dosa besar, dosa kesyirikan atau dosa yang lainnya dari dosa dosa besar, maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah Maha menerima taubat. Maka demikian juga kami ingatkan kepada para wanita untuk mereka memperhatikan firman Allah Subhanahu wa taala wa karna fi buyutikunna wala tabarrasna tabarrajal jahiliyatil ula wahai para wanita kalian tinggallah di rumah-rumah kalian dan janganlah kalian bertabarruj yaitu berhias ya menampakkan perhiasan kalian dan berhias Ketika kalian ingin keluar atau menuju kemana saya keluar dari rumah kalian, ya dengan cara tabarrusnya orang-orang jahiliyah. Ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Ta'abbada lau imraha ya bimisli taqwallah wasakani fil baitiha Beribadahnya seorang wanita kepada Allah Subhanahu wa taala seperti bertakwa kepada Allah dan tinggalnya dia di rumah-rumahnya ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun dibolehkan bagi dia ke masjid untuk sholat tapi dengan syarat dia menutup auratnya dan tidak menampakkan perhiasannya dan tidak memakai wangi-wangian dan tidak berkolwat atau beristilah dengan kaum lelaki di masjid. Maka perhatikanlah firman Allah Subhanahu wa taala ini dan juga kalian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya kepada wanita-wanita beriman, kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seluruh kaum muslimin dan muslimat. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'il ijab." Dzalika adharu li kulubikum wa kulubikum wa, wa kulubikunna. Jika kalian kaum lelaki, yaitu para sahabat, kalian meminta sesuatu kepada istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat. Jika kalian meminta sesuatu, kepada para wanita, maka mintalah dari belakang ijab, dari belakang pakaian-pakaian mereka yang menutup aurat mereka. Mintalah dari situ. Ketika kalian berbicara, ketika kalian memerlukan sesuatu, ya, maka mintalah dari belakang ijab-ijab mereka, dari pakaian yang syar'i yang mereka pakai yang menutupi aurat-aurat mereka, maka itu lebih suci bagi hati-hati kalian dan hati-hati wanita yang beriman. Maka kata Syekh bin Baz rahimallahu taala, ya, Fal ijabu atharu likulubikum wa kulubi inna jami'an. Maka ijab itu itulah yang mensucikan hati-hati kalian. Itulah yang membersihkan hati-hati kalian. Ya, baik laki-laki dan perempuan dan seluruhnya. Allah Subhanahu wa taala mensucikan hati-hati kalian dengan menutupnya dengan tertutupnya aurat kaum wanita sehingga mereka pun terjaga ya Terjaga kehormatannya mereka. Karena Allah memuliakan mereka. Maka kita pun memuliakan mereka. Dengan berbicara dengan mereka. Di balik ijab-ijab mereka. Inilah yang disuci hati mereka. Adapun orang yang menyatakan. Ya ketika ditanya kenapa engkau tidak memakai pakaian ijab syari. Maka dia mengatakan lebih baik. Yang penting hati saya suci. Itu dusta. Ya, itu dusta. Ya, hati yang suci adalah hati yang betul-betul menutup auratnya dengan pakaian yang syar'i. Itulah hati yang suci bagi kaum laki-laki dan juga bagi kaum kaum laki-laki. Mereka akan mendapatkan kesucian hati ketika melihat para wanita ya memakai hijab-hijab yang syar'i. Inna Allah wal malaikata yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. اللهم اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللعلمائنا وللحكمائنا ولأولي الأمرنا وللمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات والأحياء من والأموات إنك كريم مجيب دعوات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Rabbana la tusi kulubana ba'da id adaitana wa hab lana min rahmah innaka antal wahhab subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin